mendakwahkan ilmu tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan kaji bersama tentang keutamaan bersedekah di bulan Ramadan keutamaan bersedekah di bulan Ramadan Akhwani fillah Allah wa iyyakum Tentunya Ramadan yang semakin dekat dengan kita semuanya adalah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita hingga kita mampu sampai di bulan Ramadan mampu memakmurkan bulan Ramadan dan kemudian diterima amal kita di bulan Ramadan dan dijauhkan dari azab neraka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Ikhwani fillah wa akhwati fillah A'azani Allah wa iyakum Banyak amal soleh Di bulan Ramadan Yang seharusnya Menjadi kesempatan kita semuanya Untuk berlomba-lomba Di dalamnya Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan surga Pintu-pintunya dibuka oleh Allah Kemudian neraka demikian juga pintu-pintunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan atas kita semuanya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih berbagai macam pahala yang besar yang Allah siapkan di bulan Ramadhan. Bulan-bulan sebelumnya selain bulan Ramadhan, ya kita tidak mendapatkan kesempatan sebagaimana kesempatan kita yang ada di bulan Ramadhan, Sehingga sungguh orang yang berbahagia tatkala mampu memakmurkan bulan Ramadhan. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام kutiba كتب على الذين من قبلكم لعلكم Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mensyariatkan pada kita semuanya tentang wajibnya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelumnya tujuannya adalah sampai pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang mampu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghalang benteng antara dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan tersebut. Ya, maka seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dialah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh di dalam memuliakan bulan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun dan berpuasa ya itu adalah lebih lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat tersebut yaitu nikmat berpuasa bahwa puasa adalah satu syariat yang Allah karuniakan kepada kita. Bukan kita melihat pada sisi bahwa itu kewajiban, itu keharusan yang harus kita kerjakan. Tetapi seorang yang beriman justru melihat bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kesempatan untuk berpuasa, kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bukan kita pandang sebagai sisi ya bahwa itu adalah beban syariat yang menjadi beban untuk kita semuanya bukan demikian tetapi justru kita melihat itu adalah kesempatan yang mulia agar kita meraih pahala yang besar di bulan Ramadan Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum Kesempatan pada bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat terbatas Kesempatan yang Allah berikan pada kita semuanya namun sangat terbatas satu bulan adalah waktu yang sangat cepat. Ya, satu hari akan meninggalkan kita. Terus demikian sampai pada hari yang terakhir itu waktu yang sangat cepat. Sehingga termasuk dari uh, kesempurnaan iman kita adalah menyiapkan diri ya menyiapkan diri untuk menyambut bulan tersebut ya mempersiapkan diri untuk mengatur waktu kita di bulan tersebut sehingga benar-benar 30 hari atau 29 hari itu kita lewati dengan penuh ya khidmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azza wa jalla wa iyyakum Allah pun mengingatkan di dalam ayat tersebut ayaman ma'duda ayaman ma'duda Allah mengingatkan bahwa bulan Ramadan ya bulan puasa itu adalah hari-hari yang sangat terhitung ma'duda ya artinya sangat terbatas sangat sedikit ya maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang berlalu dengan begitu cepat ya begitu cepatnya waktu akan berlalu di bulan Ramadan Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan pada kita semuanya ya untuk mendekat pada bulan Ramadan mudah-mudahan ya Allah memberikan kesempatan kita semuanya untuk menyempurnakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya Ikhwani fillah Azani Allah wa iyyakum pada bulan tersebut ya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semuanya untuk banyak beribadah ya di antara ibadah tersebut ibadah yang besar yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ibadah sedekah adalah ibadah ibadah sedekah satu pintu kebaikan yang sangat luas di mana seorang bisa memperbanyak bersedekah pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون dan orang-orang yang berinfak bersedekah dengan harta mereka pada malam dan siang hari baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara dan tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka juga tidak bersedih atas apa yang menimpa mereka. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang-orang yang bersedekah. Anjuran dan perintah untuk banyak berinfak dan bersedekah di mana Allah sifati mereka bersedekah, mereka berinfak di siang dan malam hari, ya dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan dalam keadaan bersembunyi, ya. <clears throat> Tentunya ketika kita membahas lebih detail ya terkait dengan pembahasan e, berinfak apakah itu di siang hari, di malam hari, apakah dengan terang-terang atau dengan sembunyi-sembunyi ya maka sungguh semuanya kembali kepada keikhlasan seseorang di dalam berinfak. Bagaimana kalau infak tersebut bukan hal yang kemudian ingin didapatkan dari perkara dunia, bukan, tetapi semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga di dalam uh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dar, radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan Intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi dhillil Ka'bah. Falam ra'ani qala humul akhsarun wa rabbal Ka'bah. Ketika aku sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang dalam keadaan duduk di naungan Ka'bah, ya sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat aku, maka beliau mengatakan humul akhsarun wa Ka'bah. Ya, sungguh ya humul akhsarun wa Ka'bah. Ya, sungguh mereka adalah orang-orang yang uh, memperbanyak ya orang-orang yang berbuat banyak dan demi Allah, demi Rob Ka'bah, demi Tuhan, Tuhan Ka'bah. Maka aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi mendekat dan aku jujur sehingga aku ya belum sempat aku berdiri ya maka kemudian aku katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fidaka abi wa ummi manhum ya demi Allah ya siapakah mereka wahai Rasulullah yang fidaka abi wa ummi ya ini artinya adalah uh, ungkapan uh, sumpah ya ungkapan sumpah manhum siapa mereka manhum Siapa mereka wahai Rasulullah? Orang-orang eh, al-akhsarun, orang-orang al-mukthirun, orang-orang yang memperbanyak, yang telah berbuat banyak. Ya, maka qala umur aksaruna amwalan. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak harta mereka. Ya, mereka min baini yadayhi wa min khalfihi ya beliau uh, atau orang tersebut ya mengucapkannya di depannya di belakangnya di wa an yaminihi wa an shimalihi dari sisi kanan dan kirinya selalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa qalilun ma dan sedikit sekali orang yang demikian Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah syahid di dalam hadis ini adalah ucapan Maksud dari hadis ini bahwa orang yang berinfak, orang yang bersedekah, Allah akan gantikan dengan pahala yang besar. Ya, akan mendapatkan harta tersebut pada hari kiamat pahala yang sangat besar. Ini yang ya, dimaksudkan di dalam hadis ini. Bagaimana seorang tatkala datang pada hari kiamat, ya menunggu hisab Allah Subhanahu wa taala, itu bersama dengan harta-harta mereka yang telah mereka infakkan, telah mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan adalah mencakup seluruh amal ibadah, ya, seluruh amal kebaikan. Ya, di situ adalah bulan berpuasa, di situ juga bulan eh, untuk beramal soleh di antaranya sedekah, ya. Sehingga segala sisi kebaikan, segala keutamaan itu ada pada bulan Ramadan. Oleh karenanya, ya, seorang sangat dianjurkan untuk banyak bersedekah di bulan di bulan Ramadan karena mencakup semua keutamaan dari segala sisi. Ikhwani fillah azan ya Allah wa yakum inilah keadaan kan orang yang uh, bersedekah, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala terlebih pada pada bulan Ramadan. Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan ya Karena al-'ata wa sadaqah ahabbu syai'in ilaihi sallallahu alaihi wasallam bahwa memberi dan bersedekah adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ya, memberi dan bersedekah adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ya, di sinilah kita yang wafatifillah, yaku. kita belajar untuk memberi, belajar untuk ber, bersedekah. Kenapa? Karena Nabi SAW menjadikan sedekah dan memberi itu adalah sesuatu yang paling dicintai. وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه dan bahwa Nabi SAW ya kesenangannya dan kebahagiaannya itu dengan sesuatu yang sudah dia berikan kepada orang lain bahkan itu lebih besar kebahagiaannya ya lebih besar kesenangan Nabi SAW dibandingkan ketika beliau mendapatkan harta tersebut mengambil harta tersebut Ya, ikhwani fillah, amsallallahu wa Tentunya ini berbeda dengan ya mungkin keadaan kebanyakan dari kita bahwa ketika kita menerima sesuatu, kita dikasih sesuatu. Ya, ada orang memberikan hadiah kepada kita, seorang memberikan ya kenangan kenangan untuk kita, ya berinfak untuk kita. Itu kita merasa senang, kita merasa bahagia dengan harta tersebut. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita belajar dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau justru sebaliknya Ketika beliau mampu untuk memberi, mampu untuk ngasih, justru beliau sangat berbahagia lebih dari ketika beliau mendapatkan harta tersebut, menerima harta tersebut. Ikhwanillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa kana ajwadun nasi bil khairi eh, yaminuhu karimul mursala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik dengan kebaikan, ya. Beliau adalah manusia yang paling jujur. Jujur adalah ya banyak memberikan kebaikan bil khair ya beliau adalah manusia yang paling banyak memberikan kebaikan kepada orang lain kari dan mursal tangan kanannya itu seperti angin yang lepas ya seperti angin yang e, terhembus dengan begitu cepat itulah ungkapan tangan kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ungkapan apa ungkapan banyaknya Nabi bersedekah yang begitu derasnya tangan Nabi SAW di dalam bersedekah. Wakana idza arada muhtajun urida lahu muhtajun asarahu ala nafsihi taratan bi wa taratan bi <clears throat> apabila dihadapkan kepada Nabi SAW seorang membutuhkan maka Nabi selalu asarohu selalu izar izar adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dalam perkara dunia ya mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dalam perkara dunia ya maka ketika Nabi SAW dihadapkan pada seorang yang membutuhkan Nabi Wasallam ya lebih mengutamakan orang yang membutuhkan tersebut ya terkadang beliau ya memberikan uh, makanan kepada orang tersebut terkadang beliau memberikan baju ia memberikan baju kepada orang tersebut yang jelas apa yang didapatkan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada orang yang membutuhkan beliau selalu ya memberikan ya memberikan harta tersebut Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum inilah nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam ya eh, bersemangat dalam berinfak, bersedekah, ya menolong dan memudahkan orang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bis sadaqah wa yahussu 'alaiha wa yad'u ilaiha wa qawlihi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan manusia, memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, menganjurkan ya kepada manusia untuk bersedekah, selalu menyeru untuk ya banyak bersedekah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan uh, keadaan beliau, contoh dari beliau bahwa beliau adalah paling banyak bersedekah maupun dengan ucapan beliau yang menganjurkan kepada manusia untuk banyak untuk banyak bersedekah. Walidah dikatakan Rasulullah Alaihi Wasallam asraful khalqi sadran. Ikhwani fillah, azami Allah wa iyyakum al-jaza min jinsil amal bahwa balasan dari Allah sesuai dengan amalan kita. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa balasan Allah untuk kita semuanya itu sesuai dengan amalan kita. Sehingga ketika seorang mampu bersedekah, bahkan mengutamakan orang lain, ya, daripada diri sendiri dalam perkara dunia, ya, bagaimana ketika hatinya itu bahagia sekali bisa memberikan kepada orang lain daripada seorang ketika menerima, ya, maka ternyata demikian keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala asrul sodron, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling lapang dadanya, yang paling luas dadanya nafsan ya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jiwa yang paling baik ya wa an'amuhum qalban hati yang paling lembut ya ini semua tidak lain adalah balasan daripada bersedekah ya balasan ketika beliau ya cinta dengan sedekah begitu semangatnya dan bahagianya beliau dalam bersedekah Allah balas dengan kehidupan yang dunia dan kehidupan yang sangat bahagia ya beliau sendiri tidak punya apa-apa ya ketika datang kepada beliau harta yang banyak semuanya kemudian diinfakkan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala habis semuanya tidak tersisa ya sehingga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masuk ke dalam rumahnya tidak ada apa-apa kecuali air putih tidak ada apa-apa kecuali hanya kurma beberapa beberapa potong padahal itu adalah ya di rumah yang paling mulia ya rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya rumah yang paling berkah ternyata keadaannya seperti itu ya demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sehingga bukan perkara yang sia-sia atau perkara yang mungkin kita eh, sekedar melepas kemudian kita merasa berat merasa susah hidupnya ketika kita bersedekah bukan ternyata Allah balas dengan kehidupan yang sangat ya membahagiakan kita semuanya ya karena kita kebahagiaan kita ada dalam hati kita ya antara jasad dengan hati adalah jasa hati kita lah yang merasakan kebahagiaan lebih daripada jasa kita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Fa inna lisadaqati wa fi'lul ma'ruf ta'thirun 'ajiban fi syarhi as-sadri. Sungguh dalam perkara sedekah kata Ibnu Qayyim ya dalam perkara sedekah ini masih kelanjutan syarah dari Ibnu Qayyim perkara sedekah dan juga berbuat baik kepada orang lain itu memiliki pengaruh yang ajib, pengaruh yang luar biasa, pengaruh yang sangat aneh kepada syarhus sadri, kepada lapangnya dari seseorang. Ya, maka kalau kita dapatkan diri kita sempit, sedih, galau, tidak tenang, ya maka ingatlah sedekah, ingatlah berbuat baik. Coba apa yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan orang lain kerjakan. Insya Allah Allah balas langsung ya ketika itu dengan kebahagiaan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yasurruni anna indi mithlu uhudin mithlu uhudin hada dhahaban Tamti alaiya thalithatun wa indi minhu dinarun illa syai'an arsuduhu lidainin Nabi saw bersabda terkait dengan sedekah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullahi jami'ah beliau mengatakan ya sungguh <clears throat> Ketika aku dapatkan ya satu kebahagiaan yang aku dapatkan yaitu mendapatkan emas seperti gunung Uhud ya mendapatkan emas mithla ukudin zahaban seperti gunung Uhud ya dan itu emas semuanya aku dapatkan seperti itu ya maka tidaklah berlalu tiga malam ya tidaklah berlalu di malam yang ketiga wain dimin minhu kecuali tidak tersisa olehku kecuali hanya satu dinar saja ya kecuali hanya hanya satu dinar ya satu dinar itu 4 seperempat gram emas ya dua lima gram emas sedikit sekali dibandingkan dengan burung ukut yang besar sekali ternyata kemana dalam tiga hari tiga malam Nabi SAW sudah ya menginfakkan menedekahkan harta tersebut wa indi bin dinar illa syai'an arsuluhu lidayin kecuali ya Eh, sedikit tadi yang apa yang tersisa tadi adalah sesuatu yang ingin aku tunaikan untuk membayar membayar hutang ya aku tunaikan untuk membayar untuk membayar hutang ikhwan fillah azanillah wa iyyakum ya kita bisa mengambil faedah dari hadis ini bahwa Uh, bersedekah memang tidak ada batasnya. Silakan masing-masing sesuai dengan ya kesungguhannya, sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan kelonggarannya. Silakan banyak-banyak bersedekah ya dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantikan itu semuanya kecuali kita punya tanggungan yang wajib ya yang dicontohkan dalam hadis ini adalah hutang hutang adalah kewajiban kita tidak boleh kita yang bersedekah ternyata masih ada orang yang ya hartanya di, ada pada kita karena kita hutang misalnya tidak boleh ya kita harus ya itu lebih wajib daripada sedekah-sedekah yang sunnah tadi Ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an Kemudian ya sedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan khusus, ya kelebihan khusus lebih daripada bulan-bulan yang lain. <clears throat> Masuk di dalam makna it'am ta'am yaitu memberi makan ya memberi makan kepada orang lain dalam surat Al-Insan ayat 8 dan 9 Allah menyifati orang-orang yang bersedekah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inna Innama nut'imuhum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wa la syukura. Dan <clears throat> Sifat mereka <clears throat> orang-orang yang beriman adalah mereka memberi makan dengan uh, kebahagiaan mereka, artinya dengan hati mereka yang sangat bahagia ketika memberi ya kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada asir, ya orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena wajah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaan wala syukur. Kami tidak menginginkan balasan maupun rasa syukur dari kalian. Ini puncak kesempurnaan seorang yang berbuat baik kepada orang lain. Bahwa amal kebaikan tersebut, pertolongan tersebut, yang bantuan tersebut tidak lain melihat dari sisi pribadi bahwa diri sendiri ketika bersedekah itu dengan penuh kebahagiaan. Ketika bersedekah hatinya benar-benar ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan sesuatu, ya, balasan duniawi agar orang tersebut mencintai saya, agar masyarakat ya kemudian uh, lebih mudah untuk kemudian saya dekati misalnya, kecuali dalam perkara-perkara dakwah, itu tujuannya juga tujuan akhirat itu perkara yang diperbolehkan. Tetapi kalau eh, keinginan tadi adalah keinginan pribadi, ya, keinginan duniawi, maka yang demikian harus ditinggalkan. Maka Allah menegaskanlah, la nuridu minkum dua syukur. Kami tidak ingin dari kalian dengan kebaikan kami, dengan sedekah kami itu balasan jaza, balasan dari kalian ataupun syukur, ya ucapan terima kasih, ucapan syukur dari kalian. Tidak, benar-benar seorang tidak berinfak dengan penuh kebahagiaan, merasa sangat berbahagia. Kenapa demikian? ya hakikatnya ikhwani fillah azanillah wa iyyakum harta yang akan bersama dengan kita adalah harta yang kita belanjakan di jalan di jalan Allah ya inilah kenapa seorang kok bisa bahagia padahal kehilangan saya punya 100 juta 50 juta saya ya sedekahkan saya infakkan untuk pembangunan masjid misalnya ya 70 juta saya gunakan untuk ya eh, membangun pesantren misalnya untuk ya eh, membantu fakir miskin di sini misalnya. Kenapa ketika melepas itu kok bisa justru berbahagia, bahkan lebih bahagia dari ketika menerima harta tersebut, mendapatkan rezeki tersebut, ya? Karena dia tahu bahwa hakikatnya harta yang dia infakkan, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu harta yang akan bersama dengan kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah balas langsung dengan kebaikan kita semuanya ya dengan tadi syarh sadr dengan lapangnya dari kita kebahagiaan yang tiada tarah tadi itu di dunia di akhirat bahwa harta tersebut akan bersama dengan kita ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kurma satu biji kurma itu ya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi ya e, sesuatu yang sangat besar dan itu akan didapati pada hari kiamat akan dia tuntun akan dia bawa pada hari kiamat ya pahala-pahala tersebut. Ya ikhwan fillah asyhadu ya aku maka sungguh dia berbahagia ya mampu melepas tamaknya jiwa dia melepas ya senangnya jiwa kepada harta kemudian dia mengingat bahwa ini adalah hakikat kebahagiaan dia dunia dan akhirat kemudian dia lepas maka sungguh dia sangat sangat berbahagia inilah keadaan mereka orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Masing-masing dari kita, ya seluruh manusia itu akan datang pada hari kiamat membawa pahala dan dosa, membawa pahala dan dosa. Pahala dan dosa tersebut itu diwujudkan dalam diri kita masing-masing, ya tubuh kita ini semuanya eh, apakah itu penuh dengan pahala, berat dengan pahala, ataukah berat dengan dosa. Masing-masing ya tergantung dari amalannya ya mata yang digunakan untuk membaca Al-Quran beda dengan mata yang digunakan untuk bermaksiat kaki yang digunakan untuk melangkah dalam ilmu beda dengan kaki yang digunakan untuk ya menjawabkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga semua pahala akan Allah wujudkan dalam satu bentuk yang bisa dilihat oleh seluruh manusia oh ini pahala si ini dosa si ya. Kemudian juga masing-masing dari catatan amalan kita semuanya ya, itu juga akan ditampakkan di hadapan manusia, dilihat oleh manusia semuanya ya. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak dipermalukan di hadapan manusia ya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari para orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa kita. Keadaan seperti ini tidak bisa ditutup-tutupi pada hari kiamat. Setiap dari kita masih akan mendapatinya, akan melihatnya. Ya, itu adalah ya pemandangan seluruh manusia akan melihat oh si seperti ini, si seperti ini, si membawa dosanya, si membawa pahalanya. Di antaranya adalah sedekah. Ya, seorang akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, pahala yang banyak atas atas sedekahnya. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat ya dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna fil jannati la ghurafan yura inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'ada Allahu liman at'ama ta'ama wa afsala salam sallallahu alaihi wa sallam Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar, ada istana-istana yang luarnya itu nampak dari dalamnya dan dalamnya nampak dari luarnya. Ya, dalamnya nampak dari luarnya dan luarnya nampak dari dari dalamnya. Ini adalah ungkapan keindahan kamar tersebut, keindahan istana tersebut ya seperti bidadari bagaimana sifatnya sampai kemudian urat-uratnya apa semuanya kelihatan ya begitu jernihnya itu dalam bayangan manusia mungkin malah mengerikan dan ya. serem sekali gitu ya sama seperti ketika berbicara seperti ini kok tembus begitu nanti kelihatan bagaimana bukan sisi itunya tapi sisi ya kemegahan apa yang Allah siapkan untuk penduduk surga, di mana dalamnya terlihat dari luar, luar itu dari dalam, itu mengungkapkan keindahan. Kenapa? Karena hakikat daripada keindahan surga ya sekuat apapun kita berpikir sehebat apapun yang kita mendengar itu tidak akan sampai pada hakikat ya pada hakikat kebahagiaan dan kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan dimudahkan oleh Allah Surga yang sifatnya demikian, ya dalamnya tampak dari luarnya, dari luarnya tampak dari dari dalamnya. Ya Allah siapkan yang pertama lima at'amat ta'ah. Ya yang pertama untuk orang yang memberi makan, <clears throat> untuk orang yang bersedekah, orang yang berinfak. Kemudian yang kedua wa salam adalah orang yang menebarkan salam, ya selalu mengucapkan salam Kemudian yang ketiga adalah orang yang sholat bil di wa nasun ya. Orang yang uh, sholat malam dalam keadaan manusia sedang sedang tidur. Yakni firman a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu balasan di surga, ya satu balasan di surga Allah Subhanahu Wa Taala ya di mana surga Allah Subhanahu wa taala sangat mulia ya satu pasir yang ada di surga saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya itu pasirnya bagaimana dengan yang hal yang lain ya seorang yang terakhir masuk surga itu ternyata mendapatkan ya surga seluas langit dan bumi ya seluas langit dan bumi itu orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga bagaimana dengan orang-orang yang lebih dari itu semuanya ya tentunya akan mendapatkan kebahagiaan yang ya tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbesit oleh hati kita semuanya. Ikhwani fillah asallallahu wa satu poin yang ada dalam balasan surga istana yang mulia tersebut adalah seorang yang pertama anak orang yang bersedekah <clears throat> memberi makan kepada orang lain ini orang yang mampu untuk memberi makan kepada orang lain ya jangan kita bayangkan memberi makan harus yang mewah harus mengundang orang banyak harus besar tidak apa yang kita mampu Nabi mengajarkan jika kamu memasak maka perbanyaklah kuahnya dan bagi-bagi kepada tetangga kuah itu hal yang mungkin ringan seharusnya masak menjadi satu panci ya diperbanyak menjadi panci yang besar misalnya ya sehingga bisa kemudian bersedekah kepada orang lain. Ini masuk ke dalam ya kita ta'am yaitu memberi makan kepada orang lain. Ya. Bagaimana seorang berpikir bisa untuk membahagiakan orang lain dengan cara tadi banyak memberi tadi. Demikian juga ifsal salam ya mengucapkan salam, menabarkan salam bahwa salam adalah satu wasilah, satu jalan untuk saling mengenal ya, antara satu dengan yang lain ya untuk menghidupkan ukhuwah Islamiyah Ya, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tanda akhir ya zaman atau tanda-tanda kiamat subro tanda kiamat kecil salah satunya adalah seorang yang mengucapkan salam lil ma'rifah, assalamu lil ma'rifah, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang khusus dikenal. Kalau tidak dikenal tidak mengucapkan salam. Ini tanda ya dari kiamat, tanda kiamat subro Ya. Sedangkan Islam mengajarkan tidak demikian, mengucapkan salam kepada semua orang kecuali yang sudah jelas tahu bahwa si fulan kafir, si fulan non-muslim, maka tidak boleh disalami. Ya, kecuali kalau dia salam kita balas waalaikum. Ya. Tetapi <clears throat> terkait dengan salam ini yang bisa kita ambil pelajaran besar, Islam merintahkan untuk menebarkan salam kepada semua orang. Alaman ta'rif wa alaman lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal Seorang yang mengucapkan salam Assalamualaikum ya ditambah sunnah bersalamualaikum salam Suasana akan cahaya Beda dengan sama-sama diem Kita duduk sebelahan ya, Di kendaraan misalnya bersebelahan Kemudian diem tidak mengucapkan salam Beda dengan kalau kita Assalamualaikum Pak misalnya Assalamualaikum D misalnya Assalamualaikum Mas Ya Waalaikumsalam sudah mulai cair, sudah mulai terbuka. Di Disitulah kemudian seorang muslim punya akhlak yang mulia bagaimana dia memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan mata bicara, menanyakan ya keadaan dan seterusnya. Ya syukur kemudian ada sesuatu yang bisa eh, bermanfaat dalam pembicaraan tersebut. Ya ada hikmah yang bisa disampaikan, pelajaran mungkin bisa ya disebutkan dalam pembicaraan tersebut. Berbeda dengan kalau tadi seorang dia tidak punya akhlak untuk menebarkan salam tadi diam dia tahu sebelah lagi sibuk main HP misalnya sudah dijamin sama-sama biasa juga main HP misalnya. Tidak demikian, Islam mengajarkan sesuatu yang sangat mulia sekali bagaimana dengan siapapun orangnya. Ya, itu mampu untuk bermuamalah dengan baik. Ya, saya mendapatkan pelajaran yang sangat besar ya dari uh, masya Allah ya orang-orang para masyhif yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Makkah, Madinah, ya yang ada di sana, di Riyadh dan yang lainnya. Mereka adalah orang yang mudah sekali bergaul ya wa akhwatillah orang yang mudah sekali bergaul ya coba kalau antum uh, tidak kedatangan tamu saya yang ke kita ke Indonesia misalnya coba antum sekali mendampingi beliau berjalan kemana pun dia ya, mau berjalan ya ke pasar jalan ke mall jalan kemana gitu ya mereka adalah orang yang mudah sekali menegur siapa Ya, mereka orang yang mudah sekali untuk mencairkan suasana atau sedikit bercanda sesuatu yang ya kemudian orang lain senyum kemudian mulai bicara subhanallah itu mudah sekali buat mereka kepada siapapun ya dan mudah sekali juga mereka ketika melihat kemungkaran sesuatu yang tidak baik kemudian mereka menegur dengan senyum itu mereka mudah sekali ya ada seorang wanita yang misalnya tidak berjilbab kemudian kalau panggilkan saya ingin bicara misalnya terjemahkan misalnya itu hal yang mudah buat mereka bukan bukan, tapi mudah sekali buat mereka. Ya, ini yang mungkin di kita kebiasaan yang belum ada atau sedikit sekali ya bagaimana kita ada perasaan berat, perasaan Oke, kekewo, tidak enak, nanti mengganggu, nanti begini, nanti begitu banyak sekali sehingga kita ada orang yang berpapasan saling dia duduk sampingan saling dia, ya tidak saling menyapa dan seterusnya. Kenapa? Ya itulah ya mungkin kalau kita lihat ya jauhnya kita dari ajaran Nabi Alaihi Wasallam. karena Nabi Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak pernah diam ya orang yang selalu ya memberikan manfaat pada orang lain apakah mendengarkan manfaat atau memberikan manfaat ya sehingga semua waktunya dilewati dengan manfaat ya dimanapun berada itulah Nabi Alaihi Wasallam. ya kalau ikhwanifillah a'asanillahu wa pun, <clears throat> maka faedah yang seperti ini hendaknya kita bisa menghidupkan ya asal yang mulia seperti ini salah satu contohnya Isa jadi menebarkan salam bukan kita lihat hanya pada sisi mengucapkan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam selesai bukan tapi dibalik dari salam itu banyak sekali hikmah pelajaran besar yang kita ambil bahwa seorang dengan yang lain akan mengenang ya bahwa yang namanya orang yang mulia itu adalah orang yang paling banyak sahabat baiknya ya orang yang banyak kenalannya dimanapun dia berada ya dia kenal dengan banyak orang ya karena kebaikannya karena baiknya akhlak dia, mulianya akhlak dia, ya sehingga dimana dimanapun dia berada akan selalu memberikan ya kebaikan kepada orang lain. <clears throat> Ikhwani tidak wa akhwati memang rahimakumullah. Kemudian juga sholat malam, sholat malam ketika manusia tidur. Ya, satu tidak bersolat musolihin, satu sifat orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang soleh di mana mereka tidak ada yang meninggalkan sholat malam, tidak ada yang melalaikan dari dari sholat malam keutamaan ini semuanya ada di bulan Ramadan ya keutamaan ya it'am ta'am isar kemudian sholat malam sholat tahajud sholat tarawih itu ada semuanya pada pada uh, bulan Ramadan, pada bulan puasa. Sehingga semua kebaikan itu semuanya uh, numpuk di bulan Ramadan. Pahalanya pun Allah besarkan semuanya di bulan Ramadan. Maka kesempatan kita semuanya ya ikhwani wa akhwati fillah asalamualaikum ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan untuk kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat baik, banyak memberikan manfaat kepada manusia di bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fillah, asalamualaikum di dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ya Man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri syai'un ya bahwa orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa memberikan buka puasa memberikan makan kepada orang yang berpuasa maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang orang yang berpuasa tersebut bahkan tidak mengurangi dari pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun ya tidak mengurangi pahala ya dari orang yang berbuat baik tersebut sedikit pun. Ikhwani fillah azanillah wa iyyakum disinilah kehebatan bersedekah. Ya, keutamaan bersedekah. Sedekah itu masuk dalam semua pahala kebaikan. Ya, harta kita kita berikan ya untuk membangun masjid misalnya maka semua pahala orang yang sholat di situ pahalanya mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang sholat di situ. Ya, hartanya disedekahkan untuk para penuntut ilmu. Ya, untuk beli kitab misalnya, ya, untuk kebutuhan di dalam talabul ilmunya, ya. Ternyata dengan uang tersebut, dengan sedekah tersebut dia mendapatkan pahala si penuntut ilmu tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Demikianlah sedekah. Sedekah dalam semua perkara maka pahala orang tersebut akan mengalir kepada kita tanpa kita harus mengamalkannya. Cukup dengan bersedekah maka pahala mengalir kepada mengalir kepada kita semuanya. Inilah kehebatan daripada sedekah ya <clears throat> seorang yang bersedekah untuk mujahid di jalan Allah orang yang berperang di jalan Allah dia tidak mampu pergi sudah ini kendaraan kendaraanku pakai ternyata dia mendapatkan pahala jihad padahal dia tidak berjihad kenapa karena dia bersedekah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala demikian dalam seluruh kebaikan tatkala kita mampu untuk berinfak bersedekah di jalan tersebut maka sungguh pahala akan mengalir kepada kita semuanya Ikhwani fillah, Allah wa iyyakum. Ya. Itu terkait dengan ya eh, keutamaan daripada sedekah dan banyak dari yang lain ya terkait dengan sedekah. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi Allah berfirman ya adam anfik unfik alaih wahai anak adam banyaklah berinfak maka sungguh aku akan berinfak untuk kalian ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya Karena kita mampu berinfak kita mampu bersedekah maka Allah pun akan memberikan kepada kita Allah akan bersedekah kepada kita, Allah akan berinfak kepada kita semuanya. Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita keluarkan. Dalam hadis yang lain yaminullahi malah, sahha la yaqiduha syai'un alaila wa nahar. Tangan kanan Allah Subhanahu wa taala penuh malah bilian ya penuh dengan kebaikan sahha ya sangat mudah untuk memberikan kebaikan la yaqiduha syai'un tidak mengurangi ya kekayaan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah berikan kepada semua makhluknya al wa di siang dan di malam hari. Ikhwani azani Allah wa yakub inilah ya infak dan sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya semuanya. Semua makhluk hidup ya, semua makhluk bernyawa Allah berikan semua kebutuhannya. Manusia, binatang ya, semuanya Allah berikan kebutuhannya tanpa mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di siang dan di malam hari. Ya, tanpa kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kayanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Allah kemudian berjanji kepada kita semuanya berinfaklah apa akan berinfak pada kalian, bersedekahlah apa akan berikan pada kalian yang jauh lebih banyak. Dan itu jangan kita bayangkan apakah mungkin saya berinfak satu akan dibalas oleh Allah sepuluh. Ya Allah akan lipatkan dengan berkali-kali lipat. Ya, padahal yang berinfak banyak sekali itu suatu yang sangat mudah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ya dalam kurun waktu enam hari ya dengan hikmah Allah padahal Allah mampu menciptakannya kun fayakun dengan Allah jadi maka jadi semua langit dan bumi itu Allah mampu ya tapi dengan hikmah Allah Allah menciptakan selama kurun waktu enam hari dengan segala kesempurnaan yang ada di langit dan di bumi ya maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kaya ya Allah Subhanahu wa taala sangat sangat kaya sehingga ketika kemudian membalas hambanya dengan balasan ya, entah itu balasan dunia, balasan apa yang disebutkan dari syahid sadr, kebahagiaan yang ada dalam hati kita maupun dibalas dengan dunia juga dengan harta juga oleh Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Kita pun menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari ikhwan wa khawatillah Allah wa iyyakum bagaimana orang-orang yang suka untuk menolong, senang dengan menolong, senang untuk memberi, senang untuk membantu. Subhanallah, Allah mudahkan kehidupannya, Allah mudahkan hartanya. Bahkan hartanya semakin berkembang, semakin banyak, semakin melimpah hartanya. Padahal dia tidak tanggung-tanggung di dalam ya berinfak dan bersedekah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga di dalam uh, hadis yang lain uh, ketika sahabat Abu Talha itu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala lan tunfiku mimma tuhibbun. Ya lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun surat Ali Imran ayat 92. Tidaklah kalian sampai kepada kebaikan Tidaklah kalian meraih kebaikan Sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai Ya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini dari sahabat Anas bin Malik Ketika Abu Talha ya beliau adalah orang yang paling kaya di uh, Madinah ya dari kalangan Ansor yang paling kaya itu Abu Talha ya dan harta yang paling dia cintai adalah kebun Bayruha ya kebun namanya Bayruha ya yaitu kebun yang berhadapan langsung dengan Masjid Nabawi ya kebun Bayruha berhadapan langsung dengan Masjid Nabawi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sering sekali masuk ke kebun tersebut dan kemudian minum air yang bersih yang ada di dalam kebun tersebut. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, sering sekali masuk ke kebunnya Abu Talha kemudian minum air yang bersih yang ada di dalamnya. Maka tatkala turun ayat tadi tidaklah uh, meraih ya kebaikan sampai kalian mampu berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai, maka Abu Talha segera menghadap kepada Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, la tanalul hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah harta kebun Bayruha, kebun Bayruha. Dan sesungguhnya kebun tersebut adalah sedekatun lillah, adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Arju birraha wa dhukraha. Aku berharap kebaikan dari kebun tersebut dan aku mengharapkan uh, ganjaran dan balasan dari kebun tersebut yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadaha ya Rasulullah haitsu syi'ta maka ya tempatkan kebun saya ini di jalan yang engkau inginkan wahai Rasulullah. Artinya belanjakan ya kebunku ini di jalan yang engkau inginkan. Maka Nabi SAW bersabda Bakhin zati kamar rabbi Ya bakhin itu ucapan takjub Ya luar biasa Ya luar biasa Sungguh itu harta yang sangat menguntungkan Sungguh itu adalah harta yang sangat menguntungkan dari kamalul rawi sampai diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad sami'tu ma Ya sungguh aku telah mendengar apa yang kamu ucapkan wahai Abu Talha. Wa ara anta taj'alaha fil aqrabin. Dan aku melihat agar engkau menjadikan harta tersebut yaitu bayruha kamu jadikan kepada al-aqrabin yaitu keluarga, kerabat-kerabat kamu, ya keluarga kamu. Maka kemudian Abu Talha membagi kebun tersebut di antara keluarga beliau, ya dari keluarga beliau, saudara-saudara beliau, ya sepupu-sepupu beliau, ya bani amihi itu putra-putra pamannya itu ya keluarganya semua dibagi untuk keluarganya. Inilah hadis uh, dalam Bukhari dan Muslim Bukhari wa misalnya Allah wa Yaakum, Contoh dari <clears throat> sahabat Nabi Abu Talha Bagaimana beliau bersedekah Ketika turun ayat tersebut ya Tidaklah kalian meraih ya kebaikan sempurna yang kebaikan Sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang paling dicintai Ini contohnya Ikhwani wa misalnya Allah wa Yaakum, merupakan pelajaran besar dari hadis ini bahwa Abu Talha ya yang begitu uh, kaya yang begitu banyaknya harta kalian tadi keluarkan harta yang paling bagus harta yang paling yang paling dia cintai sehingga merupakan uh, keutamaan dari para sahabat ya dan ini yang menjadikan para sahabat ini kenapa mereka manusia yang terbaik setelah Nabi SAW tentu khairul umat ya kalian adalah umat yang terbaik kalian adalah manusia yang terbaik ya khairu ummati qarni sebaik-baik umatku adalah sahabatku. Kenapa sampai pada derajat demikian? Ya bahkan dengan hadis yang lain, kalau seandainya kalian berinfak dengan sebesar gunung emas, ya, maka tidak akan menyamai infaknya sahabat dengan satu cakupan atau setengah cakupan. Tidak bisa menyamai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan itu semuanya? Ya, satu gunung emas dengan satu cakupan ya yang diceritakan oleh sahabat. Karena terutama ya eh, keimanan yang ada pada mereka, ya keimanan yang ada pada mereka, ya di mana eh, keimanan yang ada pada para sahabat itulah keimanan yang sangat besar yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Di kalangan para sahabat sendiri berbeda satu dengan yang lain ya bagaimana imannya Abu Bakar, imannya Umar, kemudian para khulafa Rasyidin dan juga para sahabat yang lain itu bertingkat-tingkat berbeda-beda. Ya, kita tahu ketika berbicara tentang infak, ya banyak para sahabat yang berinfak dengan segala yang dia mereka miliki. Ya, maka kemudian Umar berinfak dengan setengah dari hartanya. Ya, apa kamu tinggalkan wahai Umar tuh? Ya keluargamu setengah dari hartamu. Ya maka Abu Bakar kemudian menginfakkan seluruh hartanya ya yang menyumbangkan seluruh seluruh hartanya. Ketika ditanya apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga mu wahai Abu Bakar, maka beliau menjawab Allah dan Rasulnya. Ya, jawabannya adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat di sini, ya Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan kesempurnaan iman beliau, kekuatan iman beliau, ya bagaimana beliau adalah manusia terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan keimanan tersebut beliau mampu untuk memimpin hidup ya tanpa dan membawa ya tanpa dengan membongkar artinya beliau adalah saudagar ya sahabat muhajirin itu mereka adalah para pedagang para saudara para muhajirin mereka adalah para saudara mereka sibuk dengan urusan e, agama mereka sibuk dengan berperang sibuk dengan urusan umat tetapi harta mereka banyak ya harta mereka itu banyak di di pasar harta mereka ya terus berputar di sana sehingga mereka mendapatkan tidak terjun langsung di tidak terjun langsung di pasar, tapi harta mereka berjalan di sana, ya. Sehingga ketika beliau infakkan seperti itu ya masih ada, ya perdagangan beliau yang berjalan sehingga tidak kemudian tangan kosong, kemudian ya eh, nekat begitu diinfakkan semuanya bukan seperti itu ya para sahabat dengan ya kekuatan iman mereka maka mereka mampu seperti itu. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa sedikit faedah dari hadis tadi bahwa Nabi mengarahkan agar bayar hak tadi diberikan kepada keluarga. Ya tidak diberikan kepada kaum muslimin, ya kepada manusia, tapi diberikan kepada siapa? Kepada keluarga, al-aqrabin kepada keluarga. Inilah yang seharusnya kita lakukan di dalam bersedekah dari orang yang terdekat tercukupi baru kemudian ya keluarga kita tercukupi, keluarga yang agak jauh tercukupi terus demikian ya sehingga orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah kita adalah orang tua kita ya orang tua kita kemudian saudara-saudara kandung kita ya kemudian orang-orang yang terdekat kita dari ahli waris yang ada semuanya baru kemudian keluarga ya dan keluarga yang semakin jauh itulah mereka yang berhak untuk mendapatkan sedekah kita Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah Ya, terkait dengan sedekah banyak sekali hadis yang yang menjelaskan keutamaan daripada sedekah bahkan di antara keutamaan sedekah adalah sedekah tatkala kita tidak memiliki, tatkala kita sedang dalam keadaan sempit. Ya, sedang dalam keadaan susah ekonomi disebutkan dalam hadis eh, Lama suila sallallahu yang wasallam mari sedekah a'zam sedekah apa yang paling baik wahai Rasulullah sedekah apa yang paling agung wahai Rasulullah maka beliau menjawab an uh, eh, tatasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqra wa ta'malu al-hina. Sedekah yang paling agung, yang paling besar pahalanya adalah sedekah dalam keadaan engkau sahih, dalam keadaan engkau sehat, Sahih, tetapi engkau sedikit sekali harta wa takhshal dan dalam keadaan kamu sedang takut untuk fakir wa ta'malul ghina dan engkau sedang berharap sekali untuk kecukupan wa la tumhil hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada ala wakakana kana li Ya, dalam keadaan demikian kemudian kamu sampaikan bahwa yang ini untuk si fulan, yang ini untuk si fulan, yang ini untuk si untuk si fulan. Ya. Maka ini disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai sebagai sedekah yang terbaik. Ikhwani fillah, asyhadu an la Terakhir sebelum kita akhiri Ya, bagaimana manajemen harta di dalam Islam? Ya kita lihat bahwa harta di dalam Islam bukan suatu yang dianggap besar sekali, ya. Bahkan hal yang biasa, bukan hal yang sangat besar bukan ya artinya itu pandangan kita sehingga harta benar-benar itu ada di tangan kita tidak sampai masuk ke dalam hati kita tidak sampai merusak keimanan kita harta ada di tangan kita begitu mudahnya kita melepas harta tersebut kita yakin bahwa harta sampai pada kita dengan izin Allah maka dengan izin Allah juga saya belanjakan di jalan Allah Tatkala dalam sebuah peperangan Nabi SAW membagi harta yang membagi harta kepada pemimpin-pemimpin kaum Yang hadir dalam <clears throat> dalam pembagian harta tersebut, harta rampasan perang tersebut, ya sampai ada satu kaum yang diberi dia satu lembah harta, dia satu lembah dari kambing satu lembah semua diberikan kepada pemimpin tersebut, ada satu lembah kota diberikan kepada pemimpin yang lain, Sampai kemudian mereka pulang dalam keadaan ya terginang-ginang seperti anak kecil. Wahai kaumku, wahai kaumku, ya. Ada seorang yang memberi tanpa takut kemiskinan, ya. Terus bercerita di kaumnya demikian, ya. tak kala demikian para sahabat, ya kibar dari kalangan para sahabat itu tidak diberi sama sekali oleh Nabi SAW Tidak dikasih bagian harta sama sekali oleh Nabi SAW Sampai mereka bertanya kepada Nabi SAW sungguh kami tidak mendapatkan oleh Rasulullah, kami tidak diberi oleh Rasulullah ya maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ya bahwa keberadaanku bersama dengan kalian ya itu adalah nikmat yang lebih besar daripada itu semuanya maka para sahabat nangis ya para sahabat menangis ketika mendengar bahwa mereka lupa dengan kenikmatan yang jauh lebih besar dari itu semuanya itu mereka hidup bersama dengan Nabi ya mereka dekat sekali dengan Nabi SAW mereka selalu bersama dengan Nabi SAW itu adalah lima yang paling besar ya inilah pandangan antara keimanan dengan harta ya antara Islam dengan harta ya maka kita pun harusnya demikian bahwa segala-galanya dalam kehidupan kita adalah keimanan kita ya sedangkan harta itu bagian daripada wasilah ya sebagai perantara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mendapatkannya maka kita pun mudah sekali untuk bersedekah dan kesempatan kita ya Tuhan ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah kesempatan kita segera dihadapkan kepada bulan Ramadan hari masing-masing dari kita memudahkan orang lain bersedekah, berinfak apa yang kita mampu, apa yang kita dapatkan sekecil apapun kita berikan kepada orang lain bersedekah dan memudahkan orang lain, dia menolong orang lain, memberikan orang lain bahagia Ya syukur biar kita selalu berbahagia dengan memberi lebih daripada bahagia yang kita sediakan sedang menerima Allah Ta'ala alam bisawab Demikian ikhwan, dari eh, tafadhol dari ikhwan apa? Kalau ada pertanyaan soal yang kurang jelas bisa kita bahas kalau mungkin kan silakan. Together. yang roh dengan taklim ya kapan pun insya Allah bisa bisa mendapatkannya. Demikian. Ketika anda dapati tadi di e, bersedekah kepada keluarga itu e, ternyata utama gitu ya. Tapi ternyata ada yang sangat membutuhkan. ya ini sangat membutuhkan ini terikat dengan waktu ya. Maka itu tentunya lebih utama daripada keluarga. Kecuali sama-sama membutuhkan keluarga membutuhkan orang lain membutuhkan maka keluarga lebih lebih kita utamakan. Sehingga apa yang kita sampaikan tadi adalah kaidah secara umum kalau sudah praktik khusus ya dalam keadaan-keadaan tertentu, maka mana yang masalahnya lebih besar itu yang lebih kita utamakan. Ya masalahnya yang lebih besar itu yang lebih kita utamakan. Ketika Nabi tadi berinfak kepada pemimpin kaum dengan begitu banyaknya, sahabatnya tidak dikasih. Ya, padahal mungkin sahabatnya harusnya lebih utama karena mereka adalah ya orang-orang yang, ber, yang langsung berperang, berjihad bersama dengan Nabi, dekat dengan Nabi gitu kan. Tapi ternyata tidak kenapa karena terkait dengan keadaan dan waktu tadi. Sehingga itu yang lebih utama. kewajiban menjalankan lebih utama daripada kemudian kita menjalankan iya bersedekah nah, bagaimana dengan uh, kita punya kewajiban kita kemudian tapi punya uh, rencana atau punya pengeluaran rencana yang memang iya dibutuhkan tapi hmm. itu nanti maksudnya iya yeah. bisa diberikan contohnya misalnya uh, ah, bayaran Oh iya, iya, iya. Iya, betul. Iya. iya. Kemudian kita mensederhanakan dulu, kemudian kembali berupaya atau memang yang sudah direncanakan ini disimpan atau tidak? Iya, iya. Ya terkait dengan manajemen keuangan ya, bagaimana uang tersebut yang jelas terkait dengan kewajiban harta Ya. Kalau untuk yang gunung Uhud emas tadi itu perumpamaan dari Nabi, ya perumpamaan dari Nabi. Jadi bukan kenyataan Nabi punya segel besar gunung Uhud emas itu bukan, tapi itu e, perumpamaan. Kalau seandainya aku diberikan seperti itu, ya dan itu mudah buat Nabi, ya mudah buat Nabi. Nabi minta pasti akan dikasih oleh Allah, ya. Maka kemudian Nabi akan membelanjakan jalan Allah tidak sampai lewat tiga malam kecuali semua sudah dibelanjakan jalan Allah, gitu ya. Terkait dengan uh, infak tadi bahwa uh, apabila berkaitan dengan kewajiban kita maka itu yang harus kita yang harus kita tunaikan. Ya terkait dengan kewajiban kita maka itu yang harus kita kita tunaikan kita punya hutang misalnya, <clears throat> kita ada harta yang harus kita selesaikan, ada sesuatu yang harus membutuhkan uang untuk menyelesaikan urusan tersebut misalnya, dan seterusnya terkait dengan jual beli, bisnis dan yang lainnya itu terkait dengan hak orang lain, maka itu yang wajib atas kita untuk menyelesaikan. Ya kita selesaikan. Itu yang sudah menjadi tanggungan kita. Kalau terkait dengan sesuatu yang belum menjadi tanggungan kita, tapi kita tahu kita sekarang di bulan Mei kita wajib bayar nanti bulan Juli atau Agustus, ya misalnya kemudian kita sudah punya harta untuk persiapkan e, perkara itu adalah perkara sunnah ketika kita nanti ingin berinfak ini kan sunnah ya sedangkan membayar itu belum jatuh tempo belum jadi kewajiban kita gitu ya maka itu kembali kepada kita mana yang kita lihat masalahnya jauh lebih besar ya kita menimbang diri kita kalau saya sedekahkan ya kemudian saya harus bersusah payah untuk mencari ya penggantinya itu dan juga belum tentu dan sehingga mungkin saya sibuk dari ya dari kajian sehingga saya sibuk mencari harta tersebut kemudian susah untuk hadir di kajian ya berarti dengan ya antum pegang tadi antum pegang uang tadi itu lebih baik sehingga antum lebih tenang Ya, tapi ternyata mungkin iman antum kuat, ya keimanan antum kuat, ya dada antum kuat sehingga oh sudah mudah insya Allah, ya jika apa saya belajarkan dulu dan insya Allah Allah maha kaya. Aku mohon pada Allah insya Allah aku kabulkan misalnya. Saya yakin dan tidak mengganggu aktivitas. Jelas itu lebih baik daripada daripada yang pertama. Sehingga ketika seorang beramal maka melihat dari segala sisi, masalah-masalah semuanya dipertimbangkan, ya dan masalah yang paling besar itulah yang diambil ya masalah yang paling besar itu yang diambil sehingga satu orang dengan orang yang lain tidak sama hukumnya orang yang ini lebih utama untuk tetap bersedekahkan orang yang ini tidak karena dia orang yang ya tidak mudah artinya untuk kemudian mendapatkan dan seterusnya dan jiwanya mungkin tidak seluas saudara yang lain misalnya maka itu berbeda sesuai dengan keadaan masing-masing Allah Alhamdulillah ya. Nah, terutama Allah dari wujud berbakti pada orang tua kita yeah. kita mau bersedekah atas nama orang tua kita yang meninggal atau pribadi kita Oh iya, mana yang lebih utama gitu ya? Dua-duanya utama gitu. <laughs> ya apakah bersedekah atas nama pribadi atau bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal gitu ya? Sebenarnya ini tidak bertentangan. Artinya untuk niatkan untuk diri sendiri juga ada, untuk orang tua juga ada, tidak bertentangan ya ini tidak pernah tidak harus kemudian e, salah satunya harus diabaikan misalnya tidak demikian ini suatu yang masih mungkin dikerjakan dua-duanya ya ketika ada harta misalnya 200 ribu ya sudah seratus ribu saya niatkan untuk orang tua seratusnya saya niatkan untuk saya dan keluarga misalnya silakan ya yang jelas berbakti kepada orang tua ya itu adalah e, satu syariat yang besar kita sudah bahas tentang berbakti kepada orang tua ya di antara bentuk bakti kepada orang tua setelah meninggalnya orang tua itu adalah dengan bersedekah untuk mereka. Dia berinfak dinyatakan untuk mereka itu akan sampai pada mereka semuanya. Kemudian eh, melaksanakan haji umroh untuk mereka itu juga sampai pada mereka. Kemudian tiga perkara yang terus mengalir ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan anak yang soleh ini terus mengalir pada mereka ya, suatu yang bentuk daripada uh, eh, bakti pada orang tua adalah mendoakan ini yang mungkin uh, jarang ini yang mungkin tidak semuanya bisa melakukannya bahkan ini yang membedakan anak yang bakti dengan anak yang tidak bakti itu ketika orang tua sudah meninggal Ketika orang tua masih ada, seorang mungkin mampu, ya saya kalau tidak baik sama bapak sama ibu saya tidak enak, saya ini saya begini, mungkin perasaan masih banyak sehingga dia mampu, ya dohirnya mampu dia menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tua. Tetapi ketika sudah orang tua meninggal, sudah tidak ada lagi perkara yang membuat dia malu, membuat dia tidak enak perasaan, ya sehingga maka di sini akan akan teruji mana anak yang soleh sebenarnya mana. Anak soleh yang sebenarnya adalah anak yang berbakti pada orang tua setelah meninggalnya orang tua. Ya ketika orang tua meninggal dia bersemangat untuk bersedekah untuk orang tuanya. Dia bersemangat untuk beramal soleh mudah-mudahan orang tua saya dapat pahala dari amal soleh saya ya dia bersemangat untuk terus selalu mendoakan dan setiap ya waktunya dia berdoa selalu diselipkan doa untuk orang tuanya sebagai bentuk sayangnya kepada orang tua berarti kepada orang tua ini baru anak yang soleh yang seperti itu mengingat orang tua dia memang sudah tidak ada tidak ada tanggungan tidak ada beban tidak ada sesuatu yang menuntut dia untuk seperti itu kok dia mampu berbuat ya beramal soleh maka sungguh dia adalah ya anak yang anak yang soleh untuk orang tuanya Allah demikian apa ya, ya. Tapi saya kira cukup ya, kalau dan akhwat semuanya ya, uh, ada urusan yang lain ya ada pertemuan yang saya hadiri jika tidak bisa berlama-lama mohon maaf sama antum semuanya uh, dari saya ada ya, kurang lebihnya mohon maaf ya saya ucapkan selamat kepada ikhwah dan akhwat semuanya segera masuk bulan Ramadan mudah-mudahan bisa memakmurkan bulan Ramadan dan kita semuanya termasuk dari hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka mendapatkan kemenangan besar dari bulan Ramadan Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh